Mudah-mudahan langkah kaki kita berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini dinilai sebagai ibadah yang memberatkan timbangan kita nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercerahkan kepada Nabi kita Muhammad beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia mengikuti beliau dengan istiqamah hingga akhir zaman. mohon maaf saya telat ya karena kan saya tadi baru dari Cianjur nyampe jam 3 istirahat bentar langsung jalan lagi eh ternyata Allah macet ya Allah macet Allah macet insya Allah mudah-mudahan pahalanya ditambah Nabi SAW pernah bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha ajruki ala qadri masyaqqati Pahalamu itu sesuai dengan kadar kepayahanmu. Semakin kamu payah beramal, semakin besar juga pahala yang akan kita dapat. Insyaallah. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas mukadimah bagian kedua yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Beliau mendoakan kepada kita orang yang mempelajari akidah beliau dengan arus hidayah. Dan telah kita sebutkan hidayah terbagi menjadi dua. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwasanya suatu ibadah itu tidak dinilai sebagai ibadah kecuali kalau disertai dengan tauhid. Sebagaimana suatu ibadah sholat itu tidak sah kecuali kalau beserta dengan wudhu. Maka di situ Syekh menyebutkan salah satu bahaya di antara bahaya syirik yaitu ya menjadikan seorang tidak diterima amal soleh. Dan di kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan setidaknya berapa? 8 atau 7? 7 atau 8 bahaya syirik ya. Apa saja di antaranya? syirik itu membinasakan seorang. Itu yang paling Nabi SAW bersabda istani al mubiqat. Jauhi oleh kalian tujuh perkara yang membinasakan. Yang paling pertama disebut adalah syirik, kesirikan, Kemudian sihir, kemudian membunuh jiwa, riba dan seterusnya. Kemudian al musanif juga mengatakan ya la'allallaha an yukhallisaka min hadhihi syabab. Beliau berdoa lagi, mendoakan kita. Semoga Allah menghindarkan kita dari jeratan keburukan ini. Subhanallah. Di awal mula beliau sudah mendoakan kita dengan kebaikan. Ya, semoga Allah ya, memberikan hidayah kepadamu. Kemudian terakhir beliau mendoakan kita agar terhindar dari keburukan. La'anallahu an yukhallisaka min hadhihi syabakah. Mudah-mudahan Allah menghindarkan engkau dari jeratan keburukan ini. Karena yang namanya keburukan itu menjerat. Satu maksiat itu kalau dilakukan akan menarik kemaksiat yang lain. Satu maksiat kalau dilakukan akan menarik maksiat yang lain. Oleh karenanya seorang ketika terjerumus ke dalam lembah maksiat harus berusaha sebisa mungkin untuk langsung terselamatkan dari lembah maksiat. Seperti kalau kita melihat ada orang yang mau tenggelam. Kita lihat orang itu akan melakukan berbagai macam cara untuk menyelamatkan dirinya. Dan kita sebagai saudaranya akan berusaha untuk menyelamatkannya. Bapak pernah mau tenggelam? Pernah? Kalau saya pernah. Jadi ketika berenang, dipikir dekat, ternyata jauh banyak. Di tengah jalan kaki saya terang. Wah hampir tenggelam. Alhamdulillah ada yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan pun itu pakai ban. Yang menyelamatkan itu pakai ban. Asyahid di sini bahwa setiap orang yang tenggelam pasti dia berusaha untuk menyelamatkan diri. Bahkan ketika orang yang akan tenggelam di sungai, dia akan berusaha untuk menarik apapun yang bisa ditarik sampai rumput. Rumput secara logika itu tidak mungkin bisa menahan beban tubuh kita. Namun ketika seorang yang selamat dari kecelakaan tersebut, maka dia berusaha untuk memegang apa saja yang ada. Demikian juga hendaknya kita berinteraksi dengan maksiat. Ketika kita berada di suatu lembah maksiat, di satu jeratan maksiat, hendaknya kita berusaha sebisa mungkin bagaimana agar kita bisa terselamatkan dari Sebaliknya, ya, atau Hal yang sebanding juga ketika kita melihat ada saudara kita yang berada di lembah maksiat. Maka kita sebagai saudara yang sejati itu hendaknya berusaha untuk menyelamatkan menyelamatkan saudara kita tersebut, tidak membiarkan dia berada dalam lembah kemaksiatan. Maka itu yang telah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Ya. Dan jeratan setan itu itu setidaknya ada tiga. Setan menjerat manusia kepada keburukan setidaknya ada tiga cara. Yang pertama yaitu dengan kesyirikan. Dan ini yang paling menjadi misi terbesarnya setan menjadikan manusia terjerumus ke dalam kesyirikan atau kekufuran. Yang dengan itu manusia akan menjadi penghuni neraka yang kekal bersama setan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jeratan yang kedua yaitu setan akan berusaha untuk menyimpangkan pemikiran seorang dalam beragama. Dia akan ditarik ke dalam kesalahan dalam beragama. Orang tersebut memiliki semangat untuk beragama, namun diajak untuk sesat. Seperti orang-orang yang meyakini bahwasanya membunuh kaum muslimin itu ibadah orang-orang khawarij itu meyakini bahwasanya pembunuhan terhadap orang-orang muslim itu ibadah. Karena mereka menganggap yang muslim itu hanya kelompok mereka saja, yang berbaiat kepada mereka saja. Adapun selain mereka itu semuanya kafir, itu kata mereka semuanya. Maka ini cara kedua yang dilakukan oleh syaitan, menyimpangkan seorang dalam perkara agamanya sehingga dia meyakini sesuatu yang bukan agama menjadi agama. Oleh karena Nabi SAW senantiasa mewanti-wanti di setiap khutbah beliau, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara yang baru dalam agama. Yang ketiga yaitu jeratan maksiat. Jeratan maksiat. Dan para ulama mengatakan bahwasanya maksiat itu jembatan menuju kekufuran. Maksiat adalah jembatan menuju kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nur ayat yang ke-63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah SAW hendaknya dia takut untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih subhanallah perhatikan ayat yang agung hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah SAW hendaknya dia takut ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih apa yang dimaksud dengan fitnah di dalam ayat tersebut? Nah, Imam Muhammad mengatakan yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat tersebut adalah asyir, yaitu kesyirikan. Jadi orang yang senantiasa menyelisi perintah Rasulullah SAW kalau senantiasa dia terus menyelisi Rasulullah SAW maka dia akan terjerumus ke dalam kesyirikan atau dia akan ditimpa azab yang pedih. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-110. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang mengetahui kebenaran namun dia meninggalkannya dengan di ikom, dengan di hukum ya dengan hukuman yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'malun." Dan kami bolak-balikan hati mereka dan pandangan mereka sampai mereka itu seperti orang yang belum pernah beriman sama sekali. Orang yang sudah tahu kebenaran tapi dia tinggalkan. Itu terkadang Allah azab dia sehingga dia menjadi orang yang jauh lebih jahil sebelum dia mendapatkan hidayah tersebut. Ini ancaman yang luar biasa. Kita sudah tahu kebenaran, Cuma ditinggalkan juga. Sudah tahu riba haram, eh masih dijalankan. Khawatir Allah SWT menutup hati kita. Kama lam yu'minu bihi awwala Sebagaimana mereka belum beriman sama sekali. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan kami biarkan mereka ya terombang-ambing di dalam kesatannya. Ini ancaman yang pedih ancaman yang berat bagi orang yang sudah tahu kebenaran namun dia meninggalkannya. Itu tiga hal jeratan setan terhadap manusia. Apa yang pertama tadi Pak? Syirik. Yang kedua, penyimpangan dalam beragama. Yang ketiga, kemaksiatan. Nah, sebagian ulama ada yang menambahkan dosa dibagi dua, yang pertama adalah dosa besar, itu nomor tiga. Yang keempat dosa kecil, kemudian yang kelima hal yang sia-sia. Itu juga merupakan cara-cara dalam menyesatkan manusia yang dilakukan oleh setan. Ya. Baik. Syirik itu terbagi menjadi dua Betul Pak? Yang bernama apa? Syirik Syirik akbar, syirik besar Ya Yang kedua adalah syirik kecil Dahulu kita telah sebutkan pengertian syirik besar Apa itu? Syirik yang menyebabkan seorang keluar dari agama Ya atau juga bisa kita katakan syirik besar itu adalah ketika seorang menyamakan Allah dengan makhluknya dalam hal yang berhubungan dengan usul iman. Jadi syirik besar itu hubungannya dengan usul iman. Iman-iman yang pokok. Dan syirik kecil itu ketika seorang menyamakan antara selain Allah dengan Allah di dalam hak Allah yang berhubungan dengan ya penyempurna iman. Penyempurna iman. Jadi kalau syirik besar berhubungannya dengan hak Allah yang berhubungan dengan pokok-pokok keimanan sehingga ketika dia melanggar kesyirikan itu maka tercabut di antara pokok-pokok itu. Adapun syirik kecil yaitu hal yang berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan penyempurna keimanan. Walaupun penyempurna keimanan itu ada yang sifatnya wajib, penyempurna keimanan ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya mustahab. Ya. Maka dari yang sudah kita sebutkan bisa kita ketahui beberapa perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil. Yang pertama, syirik besar itu mengeluarkan seorang dari agama. Adapun syirik kecil tidak. Dia masih dikatakan sebagai muslim. Yang kedua, bahwasanya syirik besar itu menyebabkan seorang menjadi penghuni neraka yang kekal walhamdulillah. Adapun syirik kecil itu tidak menjadikan seorang menjadi penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, syirik besar itu menghapuskan seluruh amalan. Lain asyrafta talayah yahbatanna amaluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Dan sungguh telah kami wahyukan kepada engkau dan kepada orang-orang sebelum engkau, wahai Muhammad, jika engkau berbuat syirik, maka akan terhapus seluruh amalanmu. Ini bahayanya syirik, syirik besar, menghapuskan amalan seorang. Adapun syirik kecil itu hanya menghapuskan amalan yang berhubungan dengan kesyirikan itu. Misalkan orang ria dalam masalah sholatnya, maka yang menjadi hapus adalah hanya sholatnya. Adapun ibadah-ibadah yang lainnya tetap ya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi apa? Syirik itu mengeluarkan seorang dari agama. Yang kedua, syirik mengekalkan syirik besar mengekalkan seorang dalam neraka. Yang ketiga, bahwasanya syirik besar itu menghapus seluruh amalan. Ini tiga hal yang paling membedakan antara syirik besar dan syirik kecil. Para ulama berselisih tentang apakah syirik kecil itu diampuni oleh Allah atau tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-8. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selainnya. Sebagian ulama mengatakan ayat ini umum, baik itu syirik besar maupun syirik kecil itu tidak akan diampuni. Sehingga apa? Syirik itu pasti akan masuk ke dalam neraca timbangan keburukan. Adapun dosa-dosa selain syirik itu terkadang Allah ampuni tanpa dengan adanya taubat dari hamba tersebut. Ya. Maka itu sebagian pendapat para ulama bahwasanya syirik itu tidak mungkin diampuni kecuali kalau bertaubat. Sebagian ulama mengatakan tidak, syirik kecil juga masuk ke dalam ke dalam Eh, masalah itu dan itu Allah alam yang lebih yang lebih kuat. Bahwasanya syirik kecil juga ada kemungkinan Allah ampuni walaupun seorang pelakunya belum belum bertobat. Allah Ini menunjukkan akan betapa pentingnya kita memperbanyak amal soleh. Karena nanti yang setelah kita dikumpulkan di padang bangsa, kemudian nanti akan dihisab. Setelah itu seorang akan dihadapkan dengan yang namanya mizan timbangan, timbangan yang sangat besar yang akan ditimbang di situ amalan setiap orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang semua kita menghafalnya. Fa amma man khaffat mawazinuh fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'aishatin radiyah. Adapun yang berat timbangannya maka dia akan berada dalam kehidupan yang diridhoi. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya maka dia akan menjadi penghuni neraka hawiyah ya. Maka nanti seorang hamba akan ditimbang amalannya. Mana yang lebih berat antara amalan kebaikan atau amalan keburukan? dan ketika timbangan kebaikannya lebih banyak maka dia akan langsung menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang berat timbangan kebaikan. Adapun kalau timbangan keburukannya lebih berat, waliyadzubillah, maka dia harus masuk ke dalam Bagaimana kalau sama? Nah, bagaimana kalau sama, Pak? dia akan masuk ke dalam ashabul a'raf. Ashabul a'raf yaitu golongan ya seperti golongan yang dia berada di dua fase antara rasul dengan rasul. Ya. Tidak ada berita kenabian kepada mereka. Mereka akan diuji nanti di hari di hari kiamat. Orang yang timbangannya sama akan digolongkan kepada ashabul a'raf. Ashabul a'raf diceritakan di dalam Al-Qur'an. Baik. Itu yang berkenaan dengan dengan mukadimah ya yang ada pada kitab tersebut Al-Qawaidul Arba. Ya. Wa dzalika bi ma'rifati arba' qawaid. Yaitu kita selamat dari jeratan-jeratan keburukan tersebut dengan mengetahui empat kaidah. Ya, empat kaidah ini yang akan dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala. Kita masuk ke al-qaidatul ula. Qaidah yang pertama. Berkata al-musannif rahimahullah al-qaidatul ula an ta'lama anna al-kuffar alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala wal khaliqul mudabbir wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Kaidah yang pertama, hendaknya engkau mengetahui bahwasanya orang-orang yang diperangi hendaknya engkau mengetahui bahwasanya orang-orang yang dipelangi oleh Rasulullah SAW mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliqul Mudabbir. Mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mencipta, zat yang maha mengurusi makhluknya. Hendaknya engkau ketahui bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW, mereka mengakui bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan mereka, Allah lah yang telah mengurusi seluruh makhluk Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam namun hal itu belum menjadikan mereka masuk ke dalam Islam. Sebenarnya. Jadi orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah SAW mereka mengetahui Allah yang telah menciptakan mereka, Allah yang mengatur seluruh alam semesta. Namun hal ini tidak menjadikan mereka masuk ke dalam agama Islam. Apa dalilnya? Dalilnya adalah di dalam surat Yunus ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ardh?" أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر fasayaquluna faqul afala tattaqun. Di dalam surat Yunus ayat yang ke-31 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakanlah Muhammad, siapakah yang telah memberikan kepada kalian rezeki baik yang berada di langit maupun yang berada di bumi? Amman yamliku wal absar? Atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya Dan siapakah yang telah mengeluarkan zat yang hidup dari yang mati? Wa may yukhrijul hayy? Dan siapakah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amr dan siapakah yang mengurus seluruh perkara ini? Ya, maka mereka akan mengatakan apa? Fasayaqulun Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Namun Allah SWT mengatakan apa? Fakul afala tattaqun. Tidaklah kalian takut kepada Allah? Tidakkah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat ayat yang sangat jelas menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan mereka siapa yang menciptakan pendengaran dan penglihatan siapa yang mengurusi seluruh makhluk ini siapa yang mengeluarkan yang hidup dari mati yang mati yang hidup maka mereka akan menjawab Allah Kul ya. Maka dari bab yang bersama kita ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama mengetahui hakikat agama kesyirikan. Mengaku mengetahui hakikat agama kesyirikan atau agama orang-orang musyrik. dan pengakuan mereka terhadap tauhid ar-rububiyah. Ini sudah dibahas ya. Tauhid rububiyah masih ingat Pak? Apa artinya tauhid rububiyah? Kita meyakini bahwasanya Allah satu-satunya zat ya menciptakan ya menguasai makhluk dan mengurusi mereka baik dengan pemberian rezeki atau Jadi faedah yang pertama kita mengetahui hakikat agama kesyirikan dan bahwasanya pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah ini tidak menjadikan mereka sebagai seorang muslim. Ya. Ayat-ayat yang senada dengan ini banyak ayat-ayat yang senada dengan ayat-ayat seperti ini banyak di antaranya adalah di surat Az-Zukhruf ayat yang ke-87 Allah Subhanahu wa taala berfirman la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulun Allah ini yang berkenaan dengan pencipta jika engkau Muhammad bertanya kepada mereka siapa yang telah menciptakan kalian, maka mereka akan menjawab Allah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-84 sampai 89 yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrik juga mengakui akan tauhid rububiyah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun?" qulu lillah. Qul afala Katakanlah kepada Muhammad, siapakah yang memiliki bumi dan apa yang berada di dalamnya? Jika kalian mengetahui, maka Allah SWT mengatakan mereka akan mengatakan Allah. Maka tidakkah kalian mengambil pelajaran? Qul marabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakan Muhammad, siapakah yang merajai dan menguasai tujuh langit tujuh lapis langit dan siapakah Rob al-Arsh Arsh yang besar sehingga sana Allah subhanahuwataala. saya kulu lillah mereka akan menjawab Allah Qul afala tattaqun katakan Muhammad tidakkah kalian bertakwa kepada Allah subhanahuwataala. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون Katakan Muhammad siapakah yang di tangannya seluruh kerajaan dan dia adalah satu-satunya zat yang mampu menyelamatkan dan tidak mampu dikalahkan. Jika kalian mengetahui maka Allah SWT mengatakan mereka akan mengatakan Allah Fa'an Bagaimana kalian bisa Maka dalam ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya kaum kafir Quraisy itu mengetahui bahwasanya Allah lah yang menciptakan mereka, memberikan mereka rezeki, mengurusi seluruh alam semesta dan ya memberikan mereka rezeki. Bahkan mereka mengetahui tentang ars. Allah itu memiliki ars hingga sana. Walaupun kita yakin bahwasanya hingga sana Allah itu jauh lebih kecil dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha besar. Namun atas hikmah Allah Subhanahu wa taala Allah menjadikan salah satu makhluknya sebagai sananya Maka ada orang-orang yang mengingkari adanya ars ini itu orang-orang musyrik lebih paham daripada mereka. Mereka meyakini bahwasanya Allah itu memiliki arsh biasanya yang besar. Bahkan arsh itu adalah kubah bagi seluruh makhluk. Nabi Alaihi besar dalam satu riwayat yang sahih perbandingan antara tujuh lapis langit dan bumi jika dibandingkan dengan kursi saja perbandingan cincin jika dilemparkan pada pasir yang luas. Ini baru perbandingan tujuh lapis sakit dengan kursi. Dan Nabi SAW kemudian menjelaskan perbandingan kursi dengan ars itu perbandingan ya kursi dengan tujuh lapis langit. Arsnya itu ada pasir yang luas dan kursinya titik ya kecil. Itu baru makhluk makhluk Allah Subhanahu wa Bagaimana Allah Subhanahu wa Taala menciptakan makhluk tersebut? Ini faedah yang pertama, bahwasanya orang-orang musyrik itu tahu siapa yang menciptakan mereka, siapa yang mengurusi itu. Namun yang menjadi masalah apa? Mereka tidak mau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan mereka sebagai orang musyrik. Mereka mau di samping mereka beribadah kepada Allah, mereka juga ingin beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Kemudian yang kedua, di antara faedah dari bab atau faedah yang pertama ini pentingnya kita mengetahui hakikat daripada la ilaha illallah. Pentingnya kita mengetahui hakikat daripada la ilaha illallah. Nah. Baik. siapa namanya? Maha. Apa artinya la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah. Ini yang tersebar di kita, Pak. Tiada Tuhan selain Allah. Padahal pengertian itu kurang. Pengertian itu kurang. Gak apa-apa ya, baru belajar ya. Nih, belajar gak apa-apa salah. Yang yang bahaya itu apa? Ya, salah tapi gak mau belajar. Kalau belajar salah biasa, tapi salah nggak mau belajar ini ya? ya ya ini. Ya. Baik. La ilaha illallah itu pengertian yang lebih tepatnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ini pengertian yang tepat. Kenapa? Karena di dalam kalimat la ilaha illallah itu ada ini kalau kita bahas bahasa Arabnya panjang ya. La ilaha illallah itu ya la nafiyul jins itu merupakan pada takdir apa takdirnya. Ya. Sebagian ada yang takdirkan la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah. Ini juga keliru. Ada yang memberikan takdir atau kata yang tersembunyi itu adalah la malika illallah, tidak ada raja selain Allah. Ini juga kurang. Ada yang memberikan pengertian la raziqa illallah, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Ini juga kurang. Ya. Namun hakikat daripada la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Kenapa? Karena ya di dalam ayat tersebut terdapat kata yang sembunyi yang artinya pihak sembahan yang benar. Ya. Oleh karena Allah Subhanahu Taala berfirman dalam surat Luqman, "Dzalika bi Allah huwal haq." Demikianlah dikatakan Allah adalah zat yang maha benar untuk dijadikan sebab Demikian juga kata Allah tanya lagi ya, dek yang di ujung sana. Allah artinya apa dek? Allah tahu nggak artinya Allah? Gak tahu. Yang di depannya deh. Allah apa artinya? Ya? Iya, apa artinya Allah? Baik. Gak apa-apa ya. <laughs> Bapaknya deh, apa artinya Allah? <laughs> ya. Nah, baik. Allah yang menciptakan. Ya. Ini yang banyak kita ketahui ya. Dari kecil Allah itu artinya zat yang menciptakan. Padahal Allah itu berasal dari kata al-ilah. Al-ilah. Al-ilah yang artinya zat yang berhak disembah, zat yang berhak ibadah. Walaupun di antara nama-nama Allah adalah Al-Khaliq, zat yang maha menciptakan. Gak apa-apa ya? Belum benar. <laughs> Tapi insya Allah. Dalam kondisi belajar seperti biasa, tanya jawab. Kita kalau duduk di majelis ya seperti COC ini, itu tanya jawab, ditanya itu jawab berdiri kamu. Jawab ayo. Gak bisa biasa ya. Ketika belajar dia salah jawaban ya udah gak apa-apa. Ya. biasa ketika belajar. Nah. Baik. Untuk menyemangati juga supaya gak ngantuk ya. Jadi kalau yang ngantuk saya siap ditanya. <laughs> Baik. Uh, apa namanya? Jadi Allah itu artinya zat yang berhak diibadati. Zat yang berhak diibadati. Nah, Kenapa? Karena Allah itu berasal dari kata al-ilah. Al-ilah al-laha yulihu artinya abada Ya. Kita lihat dalam kamus-kamus bahasa Al-laha Ya. Maka al-ilah artinya al-ma'lum, ay al-ma'lum. Al-ilah artinya al-ma'lum, ay al-ma'lum zat yang berhak diibadahi. Kalau dari segi wazannya itu sama seperti Alkitab, kitab. Tapi Alkitab apa? Yang ditulis al maktu Itu. Maka adalah artinya al-maktub ayat al-maktub. Baik. Maka arti dari la ilaha illallah adalah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Karena dari kata-kata Allah sendiri itu menunjukkan bahwasanya konsekuensi dari la ilaha illallah kita adalah hendaknya kita menjadikan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ini perkara yang sangat penting, yang sangat mendasar, yang wajib kita ketahui. Apa maksud dari la ilaha illallah? Sehingga ya, kalau kita mengetahui hal ini, kita akan berlepas diri dari yang namanya kesyirikan dan belak kesyirikan. Maka ketika ada seorang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah, namun dia masih terjerumus di dalam kesyirikan, berarti dia belum paham maksud dari la ilaha illallah itu. Dan ini perkara yang sangat penting yang harus kita ketahui. Bahkan ya orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW mereka tahu maksud dari la ilaha illallah artinya apa? Tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, tentang perkataan mereka ketika mereka diminta untuk mengucapkan la ilaha illallah. Apa yang mereka katakan? Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab di dalam surat Son ayat yang kelima. Allah SWT mengutip atau ya, perkataan orang-orang musyrik ketika diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha Mereka mengatakan aja'al al-alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujar. Apakah engkau ingin menjadikan atau apakah dia Muhammad ingin menjadikan sesembahan yang banyak ini menjadi sembahan yang satu saja? Ini merupakan perkara yang sangat aneh itu kata mereka jadi mereka tahu ketika mereka diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah berarti sama dengan mereka harus meninggalkan seluruh peribadatan-peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang tidak mereka mau. Mereka itu pengennya beribadah kepada Allah dan beribadah juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan peribadatan mereka itu banyak yang insya Allah di koinah yang kedua atau ketiga dijelaskan bahwasanya di antara mereka ada yang beribadah kepada ya matahari, ada yang kepada bulan, ada yang beribadah kepada jin, ada yang beribadah kepada orang-orang soleh, ya, ada yang pada malaikat, para nabi dan seterusnya. Dan Allah swt tidak membedakan hukum mereka. Mereka tetap dikatakan sebagai orang-orang musyrik. -orang. Ya di sini masih bisa dipahami? Sini bisa? Ya, maka mereka mengetahui hakikat dari la ilaha illallah yang dengan itu mereka tidak mau mengucapkan Kemudian yang ketiga, sebelum ketiga berarti tadi maknanya apa deh? Hati la ilaha illallah. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga ya, iman kepada tauhid rububiyah itu tidak mengeluarkan seorang dari kesyirikan. Iman kepada tauhid rububiyah tidak mengeluarkan seorang dari kesyirikan. Dalilnya banyak tadi sudah kita sebutkan. Di antaranya juga adalah firman Allah SWT di dalam surat Yusuf ayat yang ke-106. Surat Yusuf ayat yang ke-106. Allah swt wa berfirman, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Dan tidaklah kebanyakan manusia itu beriman kecuali mereka juga melakukan kesyirikan. Ini Allah sebutkan di dalam surat Yusuf ayat yang ke-100. Tidaklah seorang itu atau tidaklah kebanyakan orang yang beriman itu melainkan mereka juga melakukan dosa. Tidaklah mereka beriman kepada Allah melainkan mereka juga melakukan kesyirikan. Ini iman apa yang disebut dalam ini? Iman kepada tauhid rububiyah. Oleh karenanya ayat itu menafsirkan ayat yang lain. Ya, apa yang dimaksud dengan iman dalam ayat ini ditafsirkan oleh ayat-ayat yang sudah tadi kita baca. man khalaqahum la jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang telah menciptakan kalian, mereka akan menjawab Allah. Ini iman yang dimaksud dalam Allah SWT di dalam ayat tersebut. Oleh karenanya tafsiran yang paling bagus adalah tafsiran ayat dengan ayat Al-Qari'ah membaca dari Al-Qari'ah yawma yaqulun nas Maka yang dimaksud dengan iman di dalam ayat tersebut adalah iman mereka tentang siapa yang telah menciptakan mereka, siapa yang telah memberikan mereka rezeki itu. Namun mereka tetap dikatakan sebagai orang-orang yang musyrik. Kemudian yang keempat, ma'rifatu haqiqati tauhidir rububiyah wa anwa'i tauhid. Pentingnya kita mengetahui hakikat dari tauhid rububiyah dan macam-macam tauhid. Pentingnya kita mengetahui hakikat daripada tauhid rububiyah bahwasanya tauhid rububiyah itu tidak menjadikan seorang menjadi muslim. Kenapa? Karena tidak ada bedanya antara orang musyrik dengan orang muslim kalau hanya tauhid luar biasa. Dan betapa pentingnya kita mengetahui macam-macam tauhid yang lain. Ya, ini yang keempat. Pentingnya kita mengetahui hakikat daripada tauhid rububiyah dan macam-macam tauhid. Maka secara umum orang-orang musyrik itu mereka mentauhidkan Allah di dalam rububiyah. Walaupun memang benar di antara mereka ada yang melakukan kesyirikan dalam tauhid rububiyah? Iya. Di antara mereka ada yang meyakini bahwasanya matahari itu memberikan rezeki seperti orang-orang Majusi. Oleh karena kalau pagi-pagi mereka menghadap ke ya, ke arah timur untuk berdoa kepada matahari. Walaupun katanya sekarang itu agama Majusi itu sudah tidak menjadi agama. Itu hanya menjadi kebudayaan agama Sinto yang dulu itu sebagai agama katanya sekarang sudah tidak menjadi agama. Jadi sudah menjadi apa? kebudayaannya dikatakan sebagai kebudayaan dikatakan sebagai maya itu yang saja kesirikan ya ini secara umum jadi orang-orang musyrik itu eh, orang-orang non muslim itu mereka juga ya akan tauhid ini secara umum Demikian juga secara umum orang-orang non muslim itu mengakui tentang tauhid asma wa sifat. Orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW secara umum mereka mengetahui tentang tauhid asma wa sifat kecuali mereka mengingkari nama Ar-Rahman. Wahum yakfuruna bir-Rahman. Allah SWT berfirman dan mereka mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Tapi kalau nama Allah yang lafaznya itu Allah, mereka tidak mengingkari. Ya, namun mereka mengingkari lafaz Ar-Rahman. Mereka tidak mengetahui apa itu namun secara umum mereka ya menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya di antara sedikit di antara nama-nama Allah Subhanahu wa yang mereka ingkari. Namun yang menjadi permasalahan adalah pengingkaran mereka terhadap tauhid uluhiyah. Ini yang menjadi tolak ukur pembeda antara orang-orang musyrik dengan orang-orang muslim. Orang-orang musyrik itu tidak mau mereka beribadah hanya kepada Allah. Mereka ingin beribadah kepada Allah dan beribadah kepada jin juga. Mereka ingin beribadah kepada Allah dan ingin beribadah kepada berhala juga. Ya. Maka ini betapa pentingnya kita mengetahui akan hakikat ini. Yang kelima, betapa pentingnya kita mengetahui agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW betapa pentingnya kita mengetahui agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang keenam pengakuan al-iqrar bi tauhidir rububiyah yastalzim al-iqrar bi tauhidir uluhiyah. Pengakuan kita terhadap tauhid rububiyah itu mengharuskan kita mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah. Saya ulangi, pengakuan kita, keimanan kita terhadap tauhid rububiyah itu mengharuskan kita mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah, dalam hal peribadatan kita. Dalilnya apa? Di dalam surat Yunus ayat yang ke-31. Yang tadi sudah kita bacakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul may minas samai wal ardh, amman yamliku as-sam'a wal abasar wa mayyufrijul hayya minal mayyit wa yufrijul mayyita minal hayy, wa mayyudabbirul amr Fasayakulun Allah Fakul afalat Katakan Muhammad, siapakah yang telah memberikan kalian rezeki? dari langit maupun di bumi siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati yang mati dari yang hidup dan siapa yang mengurusi seluruh makhluk ini mereka akan mengatakan siapa Allah maka Allah SWT ul afala tatakun katakan pada mereka tidakkah kalian bertakwa kepada Allah jadi kata-kata mereka ini tidak menjadikan mereka sebagai orang yang bertakwa kenapa karena mereka masih terjerumus di dalam kesulitan. Ya. Bahkan kalau hanya rububiyah saja, Fir'aun meyakini akan hal tersebut, kerububiyahannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan tentang perkataan Musa kepada Firaun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala laqad 'alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair." Berkata Musa kepada Fir'aun, "Sungguhnya engkau telah mengetahui tentang apa yang Allah turunkan kepada mereka." tentang kenabian. Mereka mengetahui bahwasanya menurunkan kenabian itu adalah siapa? Allah Subhanahu Illa rabbus samawati wal ardi basair. Ya. Sungguhnya engkau mengetahui bahwasanya yang menurunkan tentang kenabian ini adalah Allah Subhanahu wa taala dan sungguhnya wa inni la'adhunuka ya fir'aun masbura dan sungguhnya aku mengetahui meyakini bahwasanya engkau Firaun akan menjadi orang yang celaka. Kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Firaun itu mengetahui bahwasanya di dalam alam semesta ini ada yang roh itu diantara sifatnya menurunkan kenabian. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin?" Berkata Fir'aun, apa sih Rabbul Alamin itu? Rabb pemilik alam semesta itu? Para ulama menjelaskan bahwasanya perkataan Fir'aun itu diucapkan hanya dalam hal kesombongan saja. Dalam hatinya itu dia meyakini bahwasanya alam semesta ini memiliki pencipta. Oleh karenanya Allah SWT berfirman dalam ayat yang lain di surat An-Nahl ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa muwa." mereka yaitu Fir'aun dan bala tentaranya mengingkari akan kerububiahnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka meyakini dalam hatinya tentang hal tersebut. Namun yang menjadikan mereka mengingkari akan kerububiah Allah adalah zulman wa ulwa. Mereka ingin berbuat dolim dan ingin menjadi pemimpin tertinggi ini yang menjadikan Fir'aun tidak mau mengakui ketuhanan Allah Subhanahu Padahal Allah SWT mengatakan bahwasanya Firaun itu ya meyakini akan Tuhannya Nabi Musa. Oleh karena dalam satu dua dikatakan bahwasanya Firaun itu beriman di akhir di akhir hayatnya walaupun imannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? karena dia bertobat ketika dia sudah melihat kematian berada di depannya. Ketika ya laut itu ditutup, ya, laut merah yang sebelumnya terbuka untuk Nabi Musa, kemudian Fir'aun berada di dan ya, di dalam laut tersebut, kemudian laut itu ditutup kembali. Ketika melihat kondisi seperti itu, ya Fir'aun mengatakan, aman dan birobi Musa. Kami beriman kepada Rohnya Musa. Namun ketika itu sudah tidak ada manfaat, tobat. Karena taubat itu tidak ada manfaat ketika sudah berada di hadapan kematian. Oleh karena Nabi SAW mengatakan taubat itu senantiasa diterima malaikatnya selama ya nyawa belum sampai di kerongkongan. Kalau nyawa sudah sampai di kerongkongan sudah habis masa taubat. Ini berlaku untuk seluruh manusia. Dan ada waktu taubat yang lain yaitu untuk manusia di akhir zaman, yaitu ya ketika matahari terbit dari sebelah barat. Ya. Atau kalau dari orang Arab bukan barat ya. Kalau dari sebelah. Yang penting dari arah sebaliknya. Dari arah sebaliknya. Maka ya ketika matahari terbit dari sebelah barat maka sudah ditutup itu taubat bagi seluruh manusia maka bertobatlah selagi taubat itu masih terbuka untuk kita. Demikian juga iblis mengetahui akan hakikat tauhid rububiyah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-39, "Qala rabbi bima aghwaytani." Iblis mengatakan, "Rabbi, wahai Tuhanku, bima aghwaytani." Ya, dikarenakan engkau telah menyesatkanku. Ini bahayanya iblis iblis itu bersalah tapi menyadarkan kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ada Nabi Adam alaihissalam itu dia berdosa namun menyadarkan kesalahannya itu kepada kepada dirinya sendiri sehingga dia mengatakan apa? Qala rabbana dhalalna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna Ini yang berbeda antara Adam dengan iblis. Iblis itu bersalah namun tidak mengakui kesalahan kesalahan itu disadarkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahanmu kepadaku. Itu kata Allah Subhanahu Ya, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ubiyannahum ajmain. Akan aku hiasi perbuatan buruk manusia itu dan akan aku sesatkan mereka semuanya. Ini tujuan kita daripada hadis. Ya. Maka dari penjelasan yang bisa kita sampaikan pada sore pagi ini bisa kita ketahui bahwasanya betapa pentingnya kita mengetahui hakikat daripada tauhid rububiyah dan bahwasanya pengakuan kita hanya mengakui bahwasanya Allah mencipta kita, Allah yang memberikan kita rezeki itu tidak cukup menjadikan kita sebagai orang yang bertauhid. Ya. Namun di samping kita meyakini hal itu, kita juga wajib meyakini bahwasanya peribadatan kita seluruhnya hanya kita tujukan untuk Allah Subhanahu mungkin ini saja yang bisa sampaikan mohon maaf apabila ada kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada yang mau ditanyakan, silakan silakan mau bertanya di jangan susah-susahnya Nah, kalau ada badan harus enggak Badai narosan eh tawakkal. Pastikan dia sama aduk oh ya bisa ya, ya. ya. Oh bukan. Anggapan manusia sekarang agama manusia sekarang menjadi budaya. Iya, oh, iya. Iya. Ya itu jelas ya itu merupakan diantara bentuk kesyirikan dan ini sudah disepakati. Bahkan eh, setahu saya beberapa eh, ulama-ulama eh, terkenal di Indonesia ini sudah menjelaskan akan kesyirikan akan keberiman Maka ini hal yang apa belajar yu'dzar bijahil. Kita tidak diberikan ujur akan kejahilan pembunuhan akan tersebut. Kenapa? Karena hal ini sudah jelas yang dijelaskan oleh para ulama kita bahkan di ulama atau di majelis ulama di, di negeri kita ini sudah menjelaskan bahwasanya hal itu merupakan bentuk kesyirikan. Hal itu merupakan bentuk kesyirikan. Ya, namun ada orang yang lebih mendahulukan tradisi budaya di atas di atas agama. Ini apa namanya uh, fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Mereka hanya mengatakan kami dapat ini dari bapak-bapak kami. Dan perkataan ini sama persis seperti perkataannya orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW inna wajadna aba'ana ala umma. ya, mereka mengatakan sebagian Allah SWT sebutkan dalam ayat-ayat yang banyak sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami itu seperti ini ya. jadi mereka hanya mengikuti kondisi kebiasaan ya. yang belum tentu eh, tradisi nenek moyang itu benar saya katakan belum tentu karena di sana ada tradisi nenek moyang yang benar tidak semua tradisi peninggalan orang tua kita itu semuanya salah tidak ada yang benar namun ada juga yang salah. Nah, di sini tugasnya kita sebagai penuntut ilmu memilah dan memilih mana yang tradisi yang sesuai dengan syariat dan mana tradisi yang tidak sesuai dengan syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minati idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul Di dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa tidak pantas bagi seorang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan. Ketika Allah SWT sudah memutuskan sesuatu, dia memiliki pilihan yang lain. Tidak pantas. Ini Allah SWT sudah mengatakan tidak pantas. Kalau Allah SWT sudah mengatakan ini, hukum bagi ini, ini. Kita tidak boleh berbuat kesyirikan. Maka jangan sampai ada di antara kaum muslimin yang mengatakan ah, ini kan tradisi itu ya. Allah SWT katakan tidak pantas. Ketika Allah SWT sudah memutuskan sesuatu, kemudian ada di antara kaum muslimin memilih-milih pilihannya. Ya, oleh karena Allah SWT berfirman, "Fa'in tanaza'tum fi syai'in farduhu Jika kalian berselisih dalam satu urusan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw alaihi wasallam. Maka itu jelas merupakan itu kesyirikan yang masih banyak tidak diketahui oleh sebagian masyarakat. Mungkin ini saja. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.